dipertolong oleh Islam. Mukallaf, mukallaf artinya balik api. Lalu khudrah al saum puasa puasa. Artinya puasa puasa orang yang kuat puasa dapat makan puasa tidak sakit dan tidak berhala kama tua umpama kalau orang sakit atau sangat tua dan atau sedang mengandung atau sedang menyusui, tidak kuat, khawatir, takut ini ada keringatan, boleh meninggalkan puasa tapi nanti ada Allah menurut peraturan peraturan Jadi al-qudrah ala puasa. Khusus bagi orang perempuan bersih dari haid dan nifas bagi orang beriman agar bersih dari zat tadi. Nah, Maka barang siapa yang sudah mukalaf, balik akil. Mungkin anak-anak umur 9 tahun, toh ada yang sudah eh, paling kecil usia balik berapa? 9 tahun. 9 tahun ada yang sudah balik. Jadi kalau sudah balik, akal yang sehat, akil, itu bukanlah sebuah sifat. Kalau kita sudah sudah menginjak ke masalah Islam balik akil. Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini masing-masing yang sudah sekian umurnya? Waktu mulai balik dahulu. Sampai sekarang, Ramadannya penuh terus apa kau? Ini rumah gojek penuh terus atau ada yang kosong? Hasibu Abu Satu, Obla Abu satu ada kan pemawar sendiri, ada kan koleksi. Masing-masing memikir, saya mulai balik menjadi mutala. Datang Ramadan sejak gagal puasa benar. Tahun kemudian, tahun kemudian, tahun kemudian, tahun kemudian, sampai sekarang sudah berusia berapa puluh tahun Ramadannya itu penuh semua apa ada yang kosong? Nah, ini sebenarnya. Kalau penuh semua, Alhamdulillah utuh tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, berarti mempunyai hutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berhutang wajib apa? Saya nggak ada pengumuman hutang belum bang. Ya, kalau berhutang wajib bayar hutang kepada siapa saja, wajib bayar afasi hutang pada Allah SWT taala. Dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, "Wa dainullahi ahaqqu an yuqbu." Hutang pada Allah itu lebih berhak di Maka saya jelaskan kita kita masing-masing laki dan perempuan hendaknya mengoreksi dirinya mulai balik baru lalu masuk bulan Ramadan sudahkah menjalankan puasa Ramadan sebagai mestinya begitu tahun kemudiannya begitu tahun kemudiannya begitu tahun kemudian sampai sekarang dengan penuh sesuai dengan hukum syariat apakah ada yang di sini ada pembukuan, ada koreksi. Nah, lalu masih kita bayar, karena kita masih berkesempatan membayar. Kalau kita kedahuluan mau, bagaimana? Eh, tidak bisa tutup sama sekali, tidak bisa bayar. Nah gimana akan dibayar? Ya kalau ada keluarganya, anak turunnya yang mengerti, mengkobarnya untuk orang tuanya atau untuk itu Walaupun begitu toh orang bayar sendiri sama dibayari orang lain lah. Lebih baik bayar, bayar sendiri daripada dibayari orang. Orang pepergian mempunyai bekal sendiri, mempunyai sama sendiri, sama disangoni orang. Lebih baik mana? Punya bekal sendiri, sama sendiri. Nah ini jadi hal. Begitu semua hal perbuatan. Sejak balik dahulu sejak meninggal sholat lima waktu atau setiap harinya sampai sekarang ini sholat lima waktunya beres atau apa apa yang apa ada yang kosong atau bagaimana lagi angkusakum qabla an tuhasabu begitu lain-lain kenapa mulai kewajiban kalau kita sudah menjelor Islam sejak kecil anaknya orang Islam umur apa? Nah, jika sudah 319 hampir menyukalah umur 9 tahun ada balik kadang kadang 10 kadang kadang 11, 12, 13, 14 kalau sudah ada tanda sama sekali kalau sudah 15 tahun otomatis salib tanpa pan, tanda jangan tahu sudah otomatis nah kalau orang sekarang umurnya 30 tahun sekarang umur 40 tahun kan sudah melewati 15 karena sudah melewati 12 sudah melihat berapa tahun kalau sekarang 40 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Nah, dan 25 tahun itu pemahamannya lengkap enggak? Sholat yang lengkap atau tidak? Dan lain-lain. Nah, ini daripada nanti dituntut di alam akhirat lebih baik dan harus selesaikan di dunia ini dengan membayar hutang-hutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serius. kewajiban-kewajiban tadi orang Islam saleh. Maka kita sebagai orang-orang Islam, anak-anak kita, kalau sudah mau tujuh tahun, ini harus dilatih. apakah sholat dan sebagainya, memang hadisnya asing sholat, begitu semua amal perbuatan kewajiban termasuk puasa. Jadi anak-anak kita yang umur sembilan tahun, eh, umur tujuh tahun, laki-laki perempuan kita lihat keadaannya kuat badannya nah, coba kita latih ada 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun anak ini sehat afiat kita kerasi, kita mau sepuluh tahun belum balik umpama 10 tahun belum balik kalau ada tanda-tanda balik ini harus kita kerasi nah umur ini setahun umpama puasa sehari nggak bisa kita dilatih puasa tengah hari untuk latihan tapi ibu bapaknya jangan ikut. Anak anaknya dilatih tiga hari pasal bapak aja ibunya ikut sekali. Ya menyuruhkan anaknya begitu, bukan korban. Nah ini artinya begitu. Mungkin anak itu umur 9 tahun bukan balik, ini sudah menjalankan. Ini harus alam. Sudah kemudian orang yang kudrun ala Swt kuasa puasa bagaimana puasa bisa berangkat orang yang tidak sakit kalau orang sakit lalu dokter mengatakan sampai harus minum obat setiap tiga jam sekali atau pagi siang dan sore nah, ini bagaimana puasa kuasa tidak boleh puasa bahaya ini sampai punya penyakit nah kalau sudah begitu boleh tidak puasa jatuh min ayyamin ukhra فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Barang siapa dari kamu sakit atau dapat pergian, nah, boleh tidak puasa, nanti faidatun min ayamin, ukhar hari-hari lain mengkodok. jadi kalau sakit, betul-betul sakit, kalau digunakan puasa, makin berbahaya. Bukan orang masuk satu Ramadan, puasa. lalu pening kesalahan nah, bagaimana tidak nah, puasa kenapa sakit kenapa besok sarapan ini berat <laughs> bukan sakit itu besok kami kopi hari itu nggak minum kopi iya topet pening itu kepalanya karena dia sarapan rokok rokokan ini pening bukan sakit itu kepastian Bukan alasan bukan mariban, galir pemandang mingkum mariban, bukan mariban. Mariban itu kan diganti apa memang tidak bisa. Atau itu warga. Semua tidak ada harapan akan kuat. Ini pun tidak kuat? Anggap ada orang tua sudah tidak kuat kuasa. Sudah kuat betul-betul. orang tua itu makin lama kan makin kuat. Makin tidak kuat. Ini pun tidak puasa. Hanya orang demikian ini bayar buat setiap hari puasa. Atau orang perempuan, perempuan hamil atau menyusui khawatir saya kalau melakukan puasa khawatir badan saya atau khawatir hmm, hamilnya atau anaknya ini bagian buat puasa nanti kamu konsumsi Orang musafir boleh tidak puasa, tapi ada caranya. Orang malam ke Surabaya, kalau perginya sebelum fajar, artinya keluar kota sebelum fajar, itu boleh meninggalkan puasa. Karena namanya disafari. Disafar dalam kepergian. Bukan belum pergi sudah tidak puasa. Kita cuma begini, Ini hari puasa dia keluar gambar keluar kota sebelum sebelum sebelum saja anggap dia masuk Karangulu sana atau Singosari agak subuh berarti keluar dari kota belum sebelum subuh sebelumnya di Singosari ini orang boleh tidak puasa Pak Ida yang ayam itu tapi kalau ada orang ke Surabaya jam sekian ini jam 7 atau jam 8 berangkat tidak boleh wajib tetap puasa. Mengapa? Jatuhnya waktu puasa orang yang sudah musafir belum. Lalu belum musafir. Tadi fajar datang puasa. Belum musafir masih jadi tiga. Sekarang jam 6, jam 7, jam 8 dia baru berangkat. Bukan musafir yang dapat izin untuk meninggalkan puasa. Sebab dia bukan musafir. Jatuhnya orang-orang. Nah, ini masalahnya. Tidaknya orang pepergian boleh meninggalkan puasa nomor satu jaraknya tidak kurang dari 82 kilo artinya kesanatnya jelas marhalatain perginya tidak maksiat dan keluar dari batas kotanya sebelum dan kewajiban sholat sebelumnya fajar Nah, ada orang bertanya, kalau orang kerja berat bagaimana? Orang beca, orang mau tetang tebu, mau panen, mau bongkar dulu, menggali arang batu stikus dan sebagainya dan sebagainya. Kerja berat ini bagaimana? Tidak boleh tidak puasa, wajib dia puasa. Jadi malam harus niat puasa. Jangan belum apa-apa suruh nawai tidak puasa. Tidak boleh. Warna malamnya nawai itu sama orang saya niat puasa bagi orang muslim. Sudah bagi kerja. Umpama tengah-tengah kerja kuat dia terus sana. sampai tahu kuat terus sama. Kalau tengah-tengah kerja tidak kuat dia akan teruskan pekerjaannya tidak kuat saat akan mau sepaput, mau pingsan. Ini baru boleh meninggal puasa termasuk golongan maridon Sama dengan maridon Nah, jadi kalau ada orang mengatakan orang yang kerja berat, membaca atau panen, petang tebu, gali gunung, dan sebagainya, dan sebagainya, boleh sejak tidak puasa. Ini, ini fatwa bertentangan dengan hukum syariat. Tidak begitu orang yang kerja berat wajib puasa. Artinya malam dia puasa. Adapun hari kerjanya waktu puasa tidak kuat berbahaya atau kerja baru boleh tidak puasa. Wah, kadang-kadang tidak jadi kerjanya. Anggap malam sudah orang panen, untuk bangun. Waktu kerja berat, di ini cuma lima hektar yang harus saya tanam. Bagaimana? Sudah malam niat tidak puas, Lalu lagi jelakanya datang. Amat libur, mulai dulu tidak tepat sekarang dua hari lagi. Akhirnya lah puasa baru tepat, Ini akhirnya sia-sia dia. Tidak puasa, tidak tepat, Bagaimana? Jadi malam harus sudah niat puasa. Tidak boleh niat tidak puasa. Sama dengan orang belum sakit sudah niat tidak puasa. Itu saya sakit ini, mami itu, Kalau sakit boleh puasa. Sama saya sakit belum. kali. Barangkali kalau sakit salah tahu. Kita niat tidak puasa. Malam sudah niat tidak puasa. Mungkin besok pagi sakit kalau tahu. Lu belum tahu itu. Sudah niat tidak Nah ini jadi kerja-kerja berat ini ada malah sebetulnya kalau orang itu paksa diri neken hawa nafsunya walaupun kerja bagaimana asal betul-betul jasa nilai ta'ala wakal pada Allah insya Allah kerjanya makin besar pernah tentara-tentara Mesir waktu menyerbu Palestina yang waktu Ramadan itu mereka puasa ada yang tidak puasa karena sudah Jalan memang udur jalannya seperti itu dia jauh musafir dan perang tapi ada puasa malah yang kuasa ini yang enteng yang ringan dan yang kuat malah yang mendapat kemenangan yang kuasa. jadi jelas kalau ada orang bertanya bagaimana bagi orang-orang yang kerja berat banyak malam wajib niat puasa lalu masuk kerja kalau dia kerja tengah dia kerja tak kuat boleh meninggalkan puasa nanti untuk kotor jangan sebelum kerja sudah niat tidak puasa nah, ini keliru enak jadi jelas orang berpuasa sudah sekarang khusus bagi orang perempuan Anakau anil wa nifas. Bersih, suci dari haid dan nifas. Walaupun belum mandi. Sebab mandi wajib tidak ada hubungan dengan puasa. Mandi wajib itu hubungan dengan sholat. Dengan amal amal ini. Baca Quran, baca Contohnya, ada orang perempuan berapa hari datang lalu umpama besok pagi itu Ramadan ya malam ini bersih ya perempuan ini bersih dari headnya atau libasnya bersih sudah malam anggap jam 10 malam bersih sih ya. lalu dia wajib mandi wah takut mandi malam tidak enak nanti masuk angin nanti air masuk jantung wah ini macam-macam baru-baru masukkan air bagaimana macam-macam sudah khayalnya takut tidak mandi padahal sudah apa? bersih ini mampu mampu. nah, kapan mandi? besok jam 5 sudah satu akan bagaimana perempuan model ini? wajib niat puasa wajib niat puasa nah belum mandi bagaimana? tidak ada urusan mandi puasa itu nggak ada urusan mandi apa kalau kita puasa wajib wudhu? wajib Orang yang puasa wajib wudhu tidak begitu, wajib mandi tidak begitu. Bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau sudah bersih haid nifas wajib. sama dengan orang junub. Orang junub malam-malam junub. Ini malam Ramadan junub. Mau mandi tidak berani. Ya, waduh ini tidak enak. Bagaimana? Nah kapan mandi? Nanti jam 5 Nah bagaimana sekarang? Wajib niat puasa. Ya namanya sunnah wajib. Waktu waktunya julub itu niat puasa. Iya. Jadi waktu julub dia niat puasa. Kalau nah, itu sama wajib. Nah dulu mandi gitu. loh. Tidak ada urusan mandi. Kalau dia takut, waduh, kalau sama jam lima mandi, takut kalau masuk air bagaimana? Boleh mikir. Mandi itu boleh. Nah, kan enak, baik, sampai enteng gampang. Meskipun pagi mikir, malam jam empat kepalanya tuh. Dawai itu bagus, usul sudah kepalanya habis kian, Wah sudah full sudah kepalanya kita kuliah apa Mandi sudah, urus sudah habis. Nanti jam lima teruskan. ya, nilai aja ke salah ini kan dapat layar, dapat apa? Istilahnya mandi kecil. Berapa? Di pahala nggak pernah. Di pahalanya ya lebih afdol sekaligus di sendirinya nyicil sama kontan sama, sama sekali sekaligus nah ini turun gitu eh, maka kalau kita lu kontan lebih baik bagi nyicil beli barang kontan atau nyicil tanya orang kreditan ya yang kontan saya sudah habis perkara ya boleh nyicil kreditan ya minggu sekali nah, ini mandi nyicil boleh soal segi fadilah tentu saja lebih abdal yang itu jelas jadi orang perempuan haid dan nifas itu kalau sudah bersih nanti istilahnya anak kau anak hailiwan